Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Ha ha ha ha! Dapat kemari Wulan. Ya. rombang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. dalam bahaya. Sana, cepat pindah ke tempat ini. Eh, tunggu Kamila. Aku mau menutup warung dulu. Oh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk-tuk Mas menjauh. takut itu berharap banget. Tuk-tuk ada di mana, Wira? Tuk-tuk Mas diselingi pula tawaria ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulang dari bawah lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini, supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rofa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar Seri yang ke-14 ini didukung oleh Rose sebagai Wulandari Nanang sebagai Jatuh, Eli Burhan sebagai Nisepi Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi Ferry Fadli sebagai Batara Margaret sebagai Anggita, Anak Sambayon sebagai Mak Rompang dan pembawa cerita Neni Sumardi teknik montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Bulan Wulandari sedang berhadapan dengan seorang laki-laki yang tidak diundang datang ke padepokan Telaga Sore. Wulandari tampak sangat waspada. Sementara laki-laki muda itu terduduk di tanah, terkena ilmu pagar gaib sepi yang dipasang di sekitar padepokan telaga sore. Di tempat lain, Kisabram sedang menghukum seorang pengawal yang bernama Ulung. Karena Batara bisa meloloskan diri di saat pengawalnya itu yang bertugas menjaga Batara. Sedangkan di desa Gumbak, Punto kekasih Mak Rompang tampaknya sedang tidak ada gairah untuk hidup lagi karena dia sudah beberapa hari tidak bertemu dengan Mak Rompang yang ketika itu menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Berdiri kamu. Ah, uh, aduh, maaf, saya tidak bisa berdiri. Kaki saya terkilir. Kalau kamu tidak mau berdiri, akan aku tinggal di sini. Uh, maaf, di sana siapa sebenarnya? Nenek, pemuda ini takut melihatku. Kenapa kamu takut? Uh, saya mau bertemu dengan Nyisepi. Mau apa kamu mencari guruku, ha? Uh, uh, betulkah Kisanak muridnya Nyisepi? Iya. Perlu apa kamu mencari guruku? Saya mau minta tolong pada Nyisepi. Tentang apa? Bukankah Nyisepi tabib yang pintar? Tabib? Siapa yang bilang kalau guruku seorang tabib? Saya diberitahu oleh seorang pemuda sakti pemuda itu selalu menunggang harimau putih. Siapa itu? Dia bernama Batara. Kamu jangan bohong. Kang Batara tidak pernah menunggang harimau. Ayo, siapa kamu sebenarnya? Saya bernama Jatuh. Asalmu? Aduh. Asalmu dari mana? Saya berasal dari dusun Gumbak. Pemuda ini tampaknya memang sungguh-sungguh sakit. Sebaiknya aku bawa ke Guru. Ayo, ikut aku. Uh, tidak, saya tidak mau ikut. Lalu kamu mau apa? Uh, saya mau bertemu dengan Nyisepi. Sekarang kamu akan kubawa pada Nyisepi. Ayo. Betul. Kamu mau bertemu Nyisepi atau tidak? Uh, iya, mau mau. Ya jalan. Uh, eh, aduh, saya tidak bisa jalan. Kaki saya terkilir. Terserah. Iya. Kalau tidak mau, akan kutinggal kamu di sini. Uh, tapi, tapi uh, saya. Ya, sudah, sudah. sudah. Kamu duduk saja. Uh, Nih guru, dia memang sakit Wulan kakinya terkena pagar gaib kita. Iya, Nyi Oh, ah, saya tidak mau ikut. Saya mau bertemu dengan Nyi Sepi. Aku Nyi Sepi. Dan aku sudah mendengar keteranganmu. Uh, jadi, betul. Saya sedang berhadapan dengan Nyi Sepi. Iya. Mana kakimu yang terkilir itu? Uh, ini. Tahan sedikit ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Masih sakit? Uh, iya, masih sedikit. Sebentar lagi akan sembuh. Lalu apa perlumu datang kemari? Uh, saya minta tolong pada Nyisepi untuk mengobati luka di telapak tangan saya ini. Aduh, lukamu ini sangat berbahaya di sana. Kapan kamu terluka dan di mana? Eh, luka ini terkena ujung kembang goyang dan saya terluka kira-kira dua minggu yang lalu. Kembang goyang itu kau dapat dari mana? Dari seorang gadis cantik yang bernama Rusmi. yang terbata-bata, Catu menceritakan kisah perkenalannya dengan gadis yang bernama Rusmi. Nyesepi dan Wulandari mendengarkan dengan sangat tegang, karena kedua orang itu mulai menduga bahwa gadis yang bernama Rusmi itu tentulah Mak Rompang. Apalagi setelah Jatuh menceritakan bahwa gadis itu sedang jatuh cinta pada temannya yang bernama Kunto. Karena menurut perkiraan Nyesepi, kebangkitan Mak Rompang kali ini tidak akan banyak menimbulkan bahaya. Karena Mak Rompang sedang dalam keadaan kasmaran. Mak Rompang sedang dalam keadaan kenit-kenitnya. Baiklah. Ceritamu sudah aku dengar. Kini mari ikut aku. Uh, maaf, saya tidak mau. Saya hanya mau bertemu dengan Nyisepi. Hei, rupanya dari tadi kamu tidak percaya kalau aku Nyisepi, ha? Sudah, Pergi cari nyesepi yang lain. Oh, tunggu, tunggu. Apa lagi? Uh, eh, saya yakin kalau nenek adalah nyesepi. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Apa yang membuatmu tidak percaya padaku dan pada murid ini? Uh, maaf, Nyi. Saya ragu. Karena ketika bertemu dengan gadis yang bernama Rusmi itu juga seperti ini. Maksudmu? Ketika pertama saya bertemu dengan murid Nyi Sepi ini, saya teringat pada siluman penghuni hutan gumbak itu. Karena murid Misuki ini sama cantiknya dengan siluman itu. Jadi kau anggap muridku ini siluman juga ya? Uh, iya, Nyi. Tadi saya berpikir begitu. Sudahlah. Sekarang aku akan mengobati lukamu itu. Tapi dengan satu syarat. Kau bersedia memenuhi syarat yang aku ajukan padamu? Bersedia, Nyi. Asal luka di telapak tanganku ini bisa sembuh. Baiklah. Telapak tanganmu akan aku potong. Racun kembang goyang itu sudah menjalar ke seluruh telapak tanganmu. Kalau kau biarkan, maka satu tanganmu harus dipotong. Oh, lalu bagaimana nasib saya ini, Histi? Nasibmu sudah jelas. Kau akan hidup tanpa mempunyai telapak tangan kanan. Oh, lalu siapa yang mau lagi padaku nanti? Terserah padamu. Kalau kau biarkan saja, maka bisa-bisa nyawamu yang melayang. Rasanya mengerikan sekali, Sepi. Saya harus hidup tanpa telapak tangan kanan. Nah, pulanglah. Aku tidak bisa mengobatimu. Iya, saya akan pulang. Saya tidak berani kalau telapak tangan saya harus dipotong. Ah. racun di tangan pemuda tadi, Wulandari? Tidak, Nyi Guru. Darah yang keluar dari luka di telapak tangannya berwarna ungu. Sama seperti lukaku ini dulu. Sehingga aku terpaksa memotong tangan kiriku. Ah, jadi luka di tangan pemuda itu adalah luka yang disebarkan oleh Mak Rompang? Iya. Tapi pemuda itu terluka oleh kembang goyang yang diberikan seorang perempuan bernama Rusmi. Kalau soal nama, Mak Rompang bisa saja mengaku bernama Rusmi. Tapi syukurlah, kebangkitan Mak Rompang kali ini tidak begitu membawa korban. Karena siluman itu sedang jatuh cinta. Sehingga yang dia incer hanya pemuda-pemuda yang dianggapnya pas untuk jadi suaminya. Bagaimana nasib muda tadi nih, Guru? Dia akan mati. Kalau tidak cepat tertolong. Lukanya itu sangat berbahaya. Sudahlah, tidak usah kau pikirkan nasib orang yang tidak mau ditolong. Lebih baik kita berpikir bagaimana memperdalam ilmu kita untuk menghadapi Mak Rompang di masa-masa mendatang. Ya, Guru. Kini pergilah temui Batara di puncak Gunung Raya. Sebelum kekasihmu itu pergi berkelana lagi. Eh, eh, Guru yakin kalau Kang Batara kembali lagi ke puncak Gunung Raya? Kalau Batara bertemu dengan pemuda itu di desa Kumbang, Pasti dia naik ke Gunung Raya. Bukankah desa itu tidak jauh dari jalan setapak ke arah puncak Gunung Raya? Tapi, uh, baiklah. Uh, tapi apakah aku... Persoalanmu dengan Batara hanya persoalan salah paham. Aku yakin kalau gadis yang bernama Andika itu hanyalah kawan biasa oleh Batara. Tapi, Wulandari, kau harus ingat, kekasihmu itu adalah pemuda gagah jarak tandingan. Tentu setiap gadis mau berteman dengan dia. Nah, kau harus selalu dekat dengan Batara supaya dia tidak berpaling pada yang lain. Hmm, tapi Guru, ingat pula, Yang paling penting, kalau kau bertemu dengan Batara, tanyakan tentang kulit rusa itu. Kitab yang kita cari petunjuknya ada pada kulit rusa itu. Baiklah, Guru. Nah,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 Ternyata kau sudah mencoba berhadapan dengan marompang itu bukan? Dan hanya dalam sekejap kau bisa dilumpuhkan. Aku belum kalah menghadapinya, Rama. Aku masih bisa mengalahkannya bila punya kesempatan bertemu lagi dengan dia. Kau sudah kalah, anakku. Karena kulit rusa yang berada di tanganmu sudah bisa direbutnya. Iya, kulit rusa itu sudah bisa direbutnya. Dan aku berniat untuk merebutnya kembali. Tidak usah tidak akan bisa kau merebut kulit rusa itu. Karena pasti sudah dimusnahkan oleh perempuan licik itu. Atau dia bahkan sudah menemukan kitab berdasarkan petunjuk tulisan di atas kulit rusa itu. Aku mohon pada Rama, agar aku tetap diberikan izin untuk mencari Mak Rompang. Aku ingin merebut kulit rusa itu kembali, sambil membalas kekalahanku padanya. Ya, kalau memang begitu tekadmu pergilah. Tapi kalau terjadi apa-apa, cepat kembali kemari. Karena Marompang tidak sendirian. Dia selalu dibayangi oleh Nyai Dusila. Iya, Rama. Nyai! tadi aku merasa diikuti orang. Apa maksud orang ini? Tapi kenapa harimau tungganganku ini berjalan terus? Seperti tidak akan terjadi malapetaka. Kita berhenti dulu, Akitatok. Tapi, harimau ini tidak tampak gelisah. Malah dia duduk di rumput sambil menjirat-jirat kukunya tapi aku tidak boleh lengah. Siapa tahu orang-orang kisah perang mengikutiku. Hmm. Bayangan orang merosot di balik batu itu. Siapa? Aneh. Aki Patok tetap diam. Biasanya harimau ini gelisah kalau ada bahaya. Kang Batara. Oh, kau Andita? <laughs> Kang Batara terkejut? Iya, karena kau datang tanpa memberi tanda padaku. <laughs> Maaf kalau begitu. Kang Batara tampak gagal bila menunggang harimau yang bernama Akipatok itu. Ah, kau sudah tahu kalau harimau putih ini bernama Akipatok? <laughs> tahu. Andita. Iya, Kang? Aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga padamu. Karena kau telah menyelamatkan nyawaku ketika aku di dalam penjara lubuk mentiri. Tapi Akipatok pun telah berjasa menyelamatkan Kang Batara. Iya, aku tahu. Dulu Kira Bumi telah menyelamatkan aku dari bahayanya Nyai Kemuntung. Kini kau dan Aki Patok telah menyelamatkan nyawaku dari tiang gantungan Kisabra. Uh, eh, sudahlah, tidak usah Kang Batara bicarakan itu. Aku malu. Tapi aku tetap berterima kasih padamu, karena kau telah menolong aku. Hmm. Kang, Kang Batara mau kemana? Aku mau kembali ke puncak Gunung Raya. Ah, untung ya kita bertemu di sini. Kalau tidak, tentu aku tidak bisa menemui Kang Batara di puncak Gunung Raya. Oh iya, maaf. Pagar gaib yang mengelilingi padepokanku tidak berani aku cabut. Karena pagar gaib itu ditanam oleh almarhum Ki Guru. Iya, aku mengerti. Aku tidak akan menuntut Kang Batara mencabut pagar itu. Bahkan justru pagar gaib itu adalah untuk keselamatan Kang Batara sendiri. Iya, Kang? Iya. Aku senang karena kau memakluminya. Aku menemui Kang Batara di sini untuk menyampaikan sebuah berita. Berita apa? Berita baik atau berita buruk? Berita buruk. Kulit rusa yang berada di tanganku sudah jatuh ke tangan Mak Rompang. Oh, Celaka. Maaf sekali. Maaf sekali lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Nah, sebelum aku mencari Mak Rompang untuk merebut kulit rusa itu, aku sudah berniat untuk memberitahukan pada Kang Batara. Supaya Kang Batara berhati-hati. Terima kasih, andita Terima kasih. Nah, aku pergi. Kau mau kemana? Mencari Mak Rompang. Salam buat Aki Patok yang sedang asik tidur di atas rumput itu. Iya. Yeah. Kulit rusa itu kini berada pada Mak Rompa. Hmm. Perempuan itu akan semakin berbahaya saja. Perempuan siluman itu pasti naik ke puncak Gunung Sumbing untuk mencari kitab itu. Aku akan susul ke sana. Aku akan berjaga-jaga di sana. Akipatok, kita tidak jadi ke puncak Gunung Raya. Kita harus ke puncak Gunung Sumbing untuk menjaga kitab yang ditulis oleh Kipandai Urang.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 Kali ini aku menunggu Rusmi dengan rasa takut ya. Biasanya aku menunggu dia dengan perasaan yang bahagia. Nah, itu dia. Ah, jantungku makin berdebar. Menunggu aku kan Jatuh? Oh, uh, iya. Aneh. Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di hadapanku. Kang Jatuh mau apa? Uh, mau minta tolong mengobati lukaku ini. Mana? telapak tangan kananku ini luka karena kena kembang goyangmu. Kan dari dulu aku bilang bahwa itu hanya perasaan Kang Jatuh saja. Uh, iya. Uh, kok tiba-tiba tanganku ini sembuh? Aku mau pergi. Uh, ah, berjalan seperti melayang di atas tanah. perempuan itu betul-betul siluman penghuni hutan kumbang. Kunto. dia mereka berkata Bahwa perempuan itu siluman hitam gombal. Ah, eh, aku tidak boleh takut mendengar tertawa iblis itu. Aku harus cepat-cepat ke rumah Punto. Benda apa yang melayang di udara malam ini? Kemana aku melangkah? Benda itu selalu mengikuti aku. posisi setinggi aku. Berhenti! Muka perempuan ini tua berkeriput. Eh, sedangkan hidungnya bengkok bagaikan paruh burung kakak tua. Sekali lagi kau teruskan niatmu maka kau akan aku rusak bengkamu. Siapa kau? Aku orang tua Rusmi.